Pukat Studio dengan bangga mempersembahkan Ayo, Bukti Basari Kita buktikan Siapa yang lebih unggul Tidak, aku tidak bisa ah, Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadar Kusuma Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. ragu-ragu Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit teman, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kangkara murka. Kita hancurkan Majapahit. Naga Wangi. Pelangi di atas gelagah wangi, naskah karya S. Ijam, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. melihat empat orang laki-laki bertampang sangar turun dari kudanya masing-masing. Woro Kembang Sore juga lalu melompat dari punggung kudanya. Dia sadar bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Selama tinggal di padepokan, jarang dia melihat tampang-tampang menyeramkan seperti yang sedang dihadapinya sekarang. Walaupun belum punya pengalaman, tapi naluri Woro Kembang Sore mengatakan, empat orang laki-laki yang sekarang berdiri mengelilinginya punya niat yang tidak baik. Bahkan salah seorang di antaranya terus-menerus menatapnya dengan pandangan mesum. Ah, kau sudah tahu siapa nama kami? Hmm? Apa kau juga ingin tahu apa pekerjaan kami? Hmm? Aku belum pernah bergaul dengan orang-orang macam kalian. Tapi sepertinya kalian bukan tergolong orang yang bisa diajak bersahabat. Oh, itu salah. Hmm? Pendapatmu itu salah besar. Penilaianmu itu keliru. Kami justru orang-orang yang sangat gemar bersahabat. Terutama bersahabat dengan perempuan secantik dirimu. <laughs> Simpan ketawamu itu untuk dirimu sendiri. Jijik aku mendengarnya. Eh, kalau kau ingin tahu pekerjaan kami, dengar baik-baik. Kami bukan pegawai, petani atau pedagang. Kami bukan tergolong orang yang hidupnya teratur. Kami anak-anak jalanan. Pekerjaan kami berkeliaran tak tentu arah tujuan. Kami bisa tidur di pinggiran jalan, atau di bawah pohon, atau di gubuk-gubuk liar. Namun begitu, kami disegani banyak orang. Biasanya mereka takut jika suatu saat berpapasan dengan kami. mungkin mereka takut karena kalian biasa berbuat jahat. Itu bisa dilihat dari tampang dan perilaku kalian. Juga dari cara kalian memandang seorang wanita. Oh iya, kau benar. Kami memang orang jahat. Dari sepanjang perjalanan kami, tak putus-putusnya mencari mangsa. Kami butuh korban-korban untuk kami jadikan santapan. Kami senang jika sedang bertemu dengan rombongan saudagar kaya. Kami tinggal merampas harta bendanya dan membunuh orangnya jika dia melawan. Oh, kalau begitu kalian ini kawanan rampok? Iya, Begitulah. Hah? Memang kami kawanan rampok. Tapi suatu saat, kami juga bisa mencuri. Hmm. Dan pada saat lain, jika kebetulan sedang jalan-jalan di pasar, <laughs> kami juga bisa menjadi seorang penjambret. <laughs> Tapi aku tidak membawa apa-apa untuk dirampok. Hah? Setidak-tidaknya kau mengenakan perhiasan. Aku lihat, kau bepergian menunggang kuda. Kau bisa meninggalkan kudamu untuk kami bawa. Ya, benar. <laughs> Kalau bagiku, kau tidak perlu membawa apa-apa. Hah? Cukup membawa dirimu sendiri. <laughs> Maksudku, membawa tubuhmu yang mulus itu. <laughs> Benar, kau menginginkan tubuhku. Iya. Hah? Ini, ambillah. Ambil tubuhku. Semula kawanan rampok memandang rendah pada warok kebang sore mereka pikir gadis itu akan mudah dikinakan. Tapi ternyata anggapan mereka keliru. Ketika mereka menyergap, kembang sore mampu membuat gerakan-gerakan lincah dan kawanan rampok seringkali tertipu. Mereka jadi kesal. Akhirnya mereka menyerang dengan sungguh-sungguh. Bahkan salah seorang di antara mereka mencabut senjatanya berupa pedang pendek. Melihat bahaya besar datang mengancam, Woro Kembang Sore mundur beberapa langkah untuk menyiapkan ilmu pukulan Pangrajut Sukma. Saat itulah salah seorang rampok kembali menerjang. Salah seorang kawanan rampok itu meraung keras sambil mendekap dadanya yang terasa panas seperti disiram bara api. Setelah mengejat-ngejat sebentar, dia pun roboh. Tiga orang kawannya ternganga keheranan. Kesempatan itu digunakan Woro Kembang Sore untuk mencemplak kudanya. Dan sebelum tiga orang kawanan rampok sadar pada apa yang sedang terjadi, Woro Kembang Sore sudah menggebrak kudanya dan kabur meninggalkan tempat itu. Kita kehilangan seorang teman. Ya, perempuan itu ternyata ah. punya simpanan ilmu. Pukulannya hebat sekali, keras dan mengeluarkan api. Diam kalian, hmm. rampok goblok. Menangkap seorang perempuan saja tidak betus. Ayo, kita kejar dia. Pasti dia belum kabur terlalu jauh. Ayo cepat. Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei. Kebab sore menggebrak kudanya, dan binatang berwarna coklat itu lari sekencang-kencangnya. Dia berkuda tanpa menengok-nengok lagi ke belakang. Di sebuah persimpangan jalan, kuda yang ditungganginya mengambil arah kanan. Ya, ya! Prabu Woro Kembang Sore segera lenyap di balik rimbunan semak-semak belukar yang tinggi. Tak lama kemudian, tiga orang kawanan rampok menyusul. Mereka pun melewati persimpangan jalan yang sama. Tapi sialnya, mereka mengambil arah ke kiri. kembang sore terus menggebrak kudanya, menyusuri pinggiran hutan. Dia tak peduli apakah kawanan rampok itu mengejar atau tidak. Dia terus menggebrak dan menggebrak lagi. Dari jauh, dia melihat kepulan asap naik di antara pepohonan. Dia tahu pasti ada rumah penduduk atau perkampungan tak jauh dari tempat itu. Maka Woro Kembang Sore menggebrak kudanya lebih kencang ke sana. Tapi ketika melompati sebuah parit kecil, kuda yang ditungganginya merengkuh keras. Woro Kembang Sore terpental dari punggung kudanya dan jatuh tersuruk di pinggiran jalan. Sementara kuda yang ditungganginya tampak kebingungan. Dia meringkik-ringkik sambil berjalan ke sana kemari. Aduh, aduh, dadaku sakit sekali. Uh, uh, kok berat. Woro Kembang Sore berusaha untuk bangun, tapi rupanya tenaganya tak tersisa lagi dan akhirnya dia pun terkulai pingsan. Kita tinggalkan sejenak Woro Kembang Sore yang sedang pingsan di pinggiran jalan. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Endang Kusuma Dewi. Gadis itu sudah sangat jauh meninggalkan padepokan Indra Kila. Dia pun berkuda hampir seharian. Begitu memasuki desa Serawean, desa yang terletak di pinggiran sebuah telaga, Endang Kusuma Dewi menarik tali kekang kudanya dan binatang itu pun segera berhenti. Seperti ada yang membutuhkan aku. Mau apa orang itu? Sejak memasuki desa ini, dia terus membutuhkan aku. Tadi, sewaktu aku menyeberangi sungai, dia bersembunyi di samping pohon yang besar. Dan setelah aku menyusuri jalanan setapak, dia pun terus membuntuti dari jarak yang cukup jauh. Hm, tapi jangan dikira aku tidak tahu. Pasti orang itu mempunyai maksud yang kurang baik. Boleh. Boleh saja kalau mau dicoba. Silakan. Terus dia mencuci aku. Hiya, hiya, hiya, hiya. Jangan sampai aku marah. Kau pikir aku tidak tahu kau bersembunyi di situ? Kau ingin bukti? Baiklah, aku akan segera membuktikannya. Tapi kau pasti akan sangat menyesal. Oh, tunggu. Tunggu dulu Nini. Jangan marah dulu. <laughs> Ini aku datang. Hambulu? Iya. Benarkah kau Hambulu? <laughs> Benar ini. Masa baru berpisah dua hari saja sudah lupa Nini ini. <laughs> Apa kamu sudah gila Hambulu? Heh, hmm. apa yang kamu kerjakan di sini? Kenapa kau membututi aku terus-menerus? Ah. Apa kamu tidak punya pekerjaan yang lain? yang lebih pantas untuk kamu kerjakan. Ya ampun. <laughs> Belum pernah aku lihat laki-laki seperti kamu, Hambulu. Sekarang ini aku tidak tahu lagi. Apakah kau masih waras atau sudah sinting? Waras, Nini. <laughs> saya masih waras. Hmm. Dan saya dalam keadaan sehat. <laughs> Sungguh, Nini. Kalau tidak, ya mana mungkin saya bisa membuntuti Nini Kusuma Dewi. Nini menunggang kuda seperti diuber-uber setan. Waduh, waduh. Beberapa kali saya ketinggalan jauh. Tapi <laughs> akhirnya saya bisa menyusul Nini. Ah, sudahlah hambulu. Jangan membuang-buang waktu. Sekarang ini bukan saatnya untuk bergurau. Aku sudah tidak tinggal di padepokan Indra Kila lagi. Eh. Kusuma Dewi bukan lagi gadis padepokan, tapi gadis jalanan gadis liar, dan urakan. Iyalah, sama Nini. Saya sekarang juga bukan cantrik padepokan Indra Gila. Saya Raki Hambulu sudah jadi manusia jalanan. <laughs> Nasib kita sama Nini. <laughs> Karena itu, mengapa kita tidak jalan eh, <laughs> sama-sama saja? Jalan sama-sama bagaimana, Hambulu? Eh. Nanti, kau dikira suamiku. Ya, tidak apa-apa, Nini. Jadi suami benar-benar juga malah saya lebih senang. dasar santrik bejat. Eh. Cukup Hambulu. Aku tidak punya waktu untuk melayanimu. Ayo, kembali sana. Uh. Kembali ke padepokan Indra Kila. Barangkali ayah Resi masih membutuhkan tenagamu. Saya akan kembali ke padepokan Indra Kila kalau Nini Kusuma Dewi juga kembali ke sana. Aduh, Hambulu. Kenapa kamu bandel sekali? Kamu kok ngotot sekali? Hah? Kamu betul-betul senang sama Kusuma Dewi ya? Eh, <laughs> Kamu sudah tergila-gila sama aku ya? Eh, Ya yalah, sudah lama Nini. Cuma Nini Kusuma Dewi saja yang kurang berperasaan. Sudah lama saya mengincar Nini. Setiap kali Nini mandi di pancuran belakang, <laughs> saya selalu mengintip. Kurang ajar. Eh, eh, hmm. Dasar cantik mesum. <laughs> awas kamu Hambulu. Jangan macam-macam. Yalah. Sekarang, kalau kita berkelahi lagi, barangkali akan ada yang jatuh menjadi korban. Ah, kalau begitu, jangan sampai kita berkelahi ini. Sayang kalau ada yang sampai jatuh menjadi korban. Kasihan. Cukup, cukup. Te eh, hmm. tidak perlu kamu lucu. Ah, eh. Lucunya tidak lucu. Eh, kalau tidak lucu ya sudah Nini. Tinggal Nini tidak usah, agak tawa. Hambulu, kamu itu mau pergi atau tidak? Sama sekali tidak, Nini. Kamu menantang aku ya? Uh, <laughs> kamu berkelahi lagi dengan Enang Kusuma Dewi? <laughs> Eyalah, eh, ya <laughs> bagaimana ya? Kalau Nini Kusuma Dewi menyerang, ya apa boleh buat? Saya kan harus mempertahankan diri. Kurang aja. Hah? Bicaramu membuat telingaku gatal. Rasakan hambulu. Hei! Eh, dengan wajah cemberut, Endang Kusuma Dewi langsung menyerang. Rakyat Hambulu berkelit ringan. Mereka pun bertarung beberapa jurus. Tampak jelas, Endang Kusuma Dewi bertarung di atas angin. Beberapa kali Rakyat Hambulu terdesak. Tiba-tiba, Endang Kusuma Dewi melompat mundur sambil berteriak nyaring. Kamu Hentikan! Hentikan! Saudara pendengar, demikianlah seri ke-41 serial Sandiwara Radio, Pelangi di atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain, Ivan Rose sebagai Waro Kembang Sore, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Herman sebagai Rake Hambulu, Rifki, Ashari, Naryo, dan Tato sebagai Rampok, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Mengapa Endang Kusuma Dewi tiba-tiba menghentikan pertarungan? Apakah dia merencanakan sesuatu? Dan bagaimana nasib Waro Kembang Sore yang tergeletak pingsan di pinggiran jalan? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisahnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Digital Radio 2.0, listening everywhere, broadcasting anywhere, only on HarleyRadioShow.com.